perintah-perintah saya. dia merasa lebih tinggi. Orang yang merasa diri lebih tinggi atau tinggi, tidak akan mau diperintah dan dilarang. Hanya orang yang merasa kecil, merasa rendah, merasa hina, yang mau diperintah dan dilarang. Oleh karena itu, agar goal setelah haji berhasil, kita menjadi istiqomah mengerjakan perintah dan larangan, maka kita harus menumbuhkan perasaan kardil perasaan kecil dan perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara. Salah satunya yang ditekankan dalam ibadah haji dengan mengkondisikan penampilan kita. Karena sekali lagi penampilan sangat mempengaruhi jiwa dan batin kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi hati kita saat kita melihat diri kita kucel keringetan tante nggak pakai parfum sehingga gak ada aroma-aroma yang gak sedap walaupun gebir-gebir keringetan lagi keringetan lagi keringetan lagi gak pakai underwear terus alas kaki seadanya pakai sendal yang udah butut dibawa jalan selama tiga hari ini sekecil ke orang kecil sama saya nggak mau diperintah-perintah orang alamin dan itu akan mempengaruhi itu akan mempengaruhi jelas nah, itu akan mempengaruhi karena kita adalah makhluk yang sangat terpengaruh dengan penampilan atau apa yang kita lihat apa yang kita lihat kalau kita bercermin dan melihat diri kita seperti itu insya Allah akan men-trigger bahwa anda itu bukan siapa-siapa yang dan itu filosofi haji yang haji itu bisa memvisualisasikan substansi dari ibadah karena ibadah artinya hina ibadah artinya tunduk penampilan anda terlihat sebagai sosok yang hina atau sosok yang mulia hina berarti saya harus tunduk Tolong. Uh, Pak Ustaz, saya mau saya mau uh, mohon klarifikasi saya lagi untuk yang perempuan, apakah sepatu juga diperbolehkan atau tidak? Apa? Sepatu untuk yang perempuan apakah diperbolehkan? perempuan bebas, karena perempuan pada dasarnya tertutup. Perempuan pada dasarnya tertutup Oh, tentang ini Ustaz yang memakai khuf tadi Ustaz, itu kan harus dipotong di bawah mata kaki. Itu mata kakinya harus terlihat. Ada juga pendapat yang uh, jika darurat tidak apa-apa, di khufnya tetap dipakai. Nah, sebenarnya itu uh, penjelasan yang logiknya yang mana Ustaz tentang menutup mata kaki ini apakah sebenarnya yang apa memang harus terlihat tidak boleh tertutup ini. Iya terima kasih ya. Kalau kalau maksud para sebagian para orang mengatakan kalau darurat boleh, jika itu tadi jika ada kendala, bukan karena sayang sepatunya ya, tapi mungkin ada ada sakit gitu yang harus eh, ada luka yang harus memang eh, tertutup. Kalau terbuka debu segala macam itu akan uh, mengganggu atau memperlambat proses pengeringan uh, luka tersebut karena nggak bersih, nggak eh, nggak uh, higienis dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada masalah itu harus dibuka. Karena itu tadi inti hati itu demikian. Ini ini bukan ke loh mas gitu kata Allah Allah dalam saya yang bilang anda bukan ke kondangan, anda bukan ke mall, anda bukan datang menghadiri eh, acara-acara pejabat yang di sana Eh, akan ada pameran, eh, berjalan di red carpet, lalu dikagumi orang, Anda menjadi tamu Allah. Anda harus sopan, ada tunduk. Jangan petantang-petenteng jadi tamu Allah. Dan haji dari awal sampai akhir itu mengkondisikan agar kita sadar kita bukan siapa-siapa. Makanya sekali lagi bisa jadi CEO bertemu dengan office boy di Arafah dan orang-orang sulit membedakan mana yang CEO dan mana yang office boy eh, eh, OB-nya karena sama-sama kumuh, sama-sama kucel, sama-sama berdebu. Itu tujuan hati. Agar orang itu kesombongannya itu benar-benar dijatuhkan sama sama saudara-saudara Anda, bukan siapa-siapa. Makanya sekali lagi hadirin, kalau hati kita terlalu penuh dengan fasilitas dari awal sampai akhir, mohon maaf kita nggak akan bisa merasakan kenikmatan hati. nggak boleh tapi ini sekali lagi kalau kita benar-benar ingin merasakan nikmatnya haji haji benar-benar real ya kita harus demikian itu baru benar-benar rasa nikmatnya luar biasa kalau umrah sih nggak terlalu ya karena umrah kan cepat cuma berapa jam tapi kalau haji itu terasa banget antara ada fasilitas dengan tanpa fasilitas itu terasa di minanya terasa di arafahnya tendanya terasa terus Uh, mobilitas antara masyairil haji atau spot-spot haji itu kan akan terasa. Sekali lagi, kalau pemerintah Saudi mau, mereka dengan mudah memberikan fasilitas bintang lima di Mina, fasilitas bintang lima di Arafah, fasilitas bintang lima di Musdalifah. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Padahal uang itu ada. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, maka sol haji tidak akan pernah dirasakan oleh kita semua. Allah Taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Uh, nama saya Farid. Uh, cuma yeah. nak dapatkan satu kepastian. Uh, tadi Ustaz ada mengatakan yang uh, uh, kalau uh, macam kita urutkan uh, rambut di kepala dan uh, kemudian uh, rambut tercabut. Cuma saya nak pasien tentang bila kita uh, lepas kita mandi kadang-kadang kita uh, cuma mengeringkan rambut jadi uh, saya rasa uh, kalau masa tu rambut terjatuh uh, tak mengapa itu uh, bisa diulang tak terlalu jelas tarafnya mungkin Nggak, jadi kalau mandi itu Pak Ustaz, mandi kan kadang-kadang rambut rontok itu Pak Ustaz Rambut rontok, satu ngeringkan rambut itu Itu rambut kan jatuh tuh Pak Ustaz itu kan nggak apa-apa ya Ustaz ya? Jangan salah, jangan Assalamualaikum Ustaz. Oke, apa? Kawan dulu. tentang hewan mengusir hewan berdarah. Jadi hewan berdarah itu adakah semua hewan berdarah atau jenis-jenis hewan eh, jenis-jenis tertentu saja? Adakah termasuk seperti burung ataupun mengusir burung ataupun mengusir kucing itu termasuk tidak? Iya, maka atas pertanyaannya uh, Jawabannya iya Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah 65 Ya imaladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya orang-orang beriman Janganlah kalian membunuh atau memburu eh, Hewan-hewan uh, buruan Atau hewan-hewan apa saja pada saat kalian ikhram Nah yang dimaksud dengan hewan-hewan tersebut Itu dijelaskan di ayat uh, berikutnya di ayat berikutnya ayat 96 wa hila lakum saydul bahri wa ta'am wa mata'al lakum wa lisayyar dihalalkan kalian berburu hewan-hewan laut atau hewan-hewan air jadi yang dimaksud dengan uh, haramnya berburu di surat Al-Maidah 95 bagi orang-orang yang berihram adalah hewan-hewan darat alias yang tidak hidup di air termasuk yang suka terbang seperti burung atau kucing kecuali jika hewan itu mengganggu kita ada beberapa pengecualian dalam hadis Bukhari ya kita boleh membunuh ah, membunuh ular membunuh tikus dan hewan-hewan yang mengganggu kita karena jengking dan seterusnya jadi kalau hewan itu mengganggu boleh kita usir tapi kalau nggak mengganggu sama sekali misalnya kita tahu di di sekitar Masjidil Haram itu suka banyak burung-burung darah atau burung-burung merpati. Oke, tetap boleh diusir. Kalau tolong bisa dipahami. Iya kita lanjutkan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, kita sudah istirahat, kita sudah check in, kita sudah makan, maka tiba saatnya kita melakukan tawaf umroh di Haji Tamaku. Ingat, pahalanya bukan sebatas uh, eh, umroh tapi ini bagian dari paket haji tamatul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon tamu Allah yang saya muliakan, kita akan menuju Masjidil Haram. Lagi-lagi perbanyak berzikir. Lalu begitu sampai di pintu masuk, jangan lupa masuk dengan kaki kanan dan membaca doa seperti kita memasuki rumah-rumah Allah yang lain. Dahulukan kaki kanan dan kita e, baca doa Allah ini eh, Allahumma Allahumma ftahli abwaba Rahmati. Salah satu doa yang bisa kita baca ketika kita masuk ke masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan menuju ke Matof atau lokasi tawaf. Dan pada saat kita melihat masih eh, ketika pada saat kita melihat Ka'bah untuk pertama kali di perjalanan haji dan umrah tersebut, maka hendaknya kita membaca doa Rabbik Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bis salam. Dan sebagaimana dalam riwayat Umar dan yang lain, hendaknya kita mengangkat tangan dalam doa tersebut. Allahumma antas salam wa minkas salam Fa'ayna Rabbana bisalam Hafal ya doanya ya Allah salam Peminta salam Fa'ayna Rabbana bisalam Lalu kita menuju ke Ka'bah untuk Tawaf uh, eh, Agar lebih memudahkan Saya sebutkan poin per poin ya Dalam masalah Tawaf ini Poin yang pertama, tolong dicatat mayoritas para ulama menyatakan syarat sahnya eh, menyatakan bahwa berwudu merupakan syarat sah dari tawaf. Barang siapa yang tidak berwudu maka tawafnya tidak sah. Ini adalah penjelasan mayoritas para ulama. Hanya saja Eh, sebagian kecil para ulama mengatakan wudhu itu bukan syarat sah, tapi kesempurnaan. Karena tidak ada dalil yang tegas menyatakan hal demikian. Syarat itu butuh dalil, ya, bukan hanya sekedar dalil-dalil yang tegas dan tidak ada tidak ada dalil yang tegas. Adapun hadis yang digunakan oleh jumhur itu bisa dibantah dari banyak sisi. Saya tidak ingin masuk ke dalam materi ini, kecuali kalau nanti ada yang menanyakan tapi kalau saya ditanya dengan keterbatasan ilmu saya, kan, saya lebih cenderung ke sebagian kecil para ulama bahwa wudhu bukanlah syarat sah tawaf, tapi merupakan syarat kesempurnaan tawaf kita. Artinya kalau kita nggak wudhu, tawaf kita nggak sempurna. Namun lagi-lagi, dan ini saya ingin jadikan kaidah. Jadilah seorang safety player Artinya secara teori mungkin kita merujukkan pendapat yang kedua bukan syarat sah. Tetapi ketika sudah praktek haji atau umroh, jadilah seorang safety player, main aman aja nih. Dengan cara apa? Wudhu. Itu nggak susah. Dan lagi-lagi sudah banyak yang kita korbankan, uang sudah kita korbankan, lalu tenaga sudah kita korbankan, waktu sudah kita korbankan, pisah dengan keluarga. Ngapain kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya keabsahan tauf kita diperdebatkan oleh para ulama? Oleh karena itu, hendaknya kita berwudu dan kalau lagi asik-asik tawaf ternyata untuk kita batal, hendaknya kita wudu kembali dan kembali melanjutkan tawaf tersebut. Yang teknisnya nanti akan saya jelaskan. Jadi sekali lagi ini uh, saya berharap ini jadi konsep antum selama masih ada di sana lakukan yang terbaik untuk haji antum karena belum tentu kita bisa ke sana lagi apalagi uh, bagi bagi yang belum pernah haji dan haji tahun ini adalah haji yang pertama harus ekstra maksimal karena pahalanya pahala haji wajib Hak-hak jatuh Islam, haji Islam, haji rukun Islam nih. Jadi jangan main-main. Jadi masalahnya kalau udah sampai di sana, jangan e, kalau bisa hindari pembicaraan boleh apa tidak. Tapi selalu coba cari mana yang paling afdol, mana yang terbaik. Kecuali kalau ada kendala, kecuali kalau ada masalah fisik kita lagi drop, sama nggak ada masalah sama sekali cari yang terbaik jangan pola pikirnya boleh atau enggak kan nggak masalah kan ada ulama boleh kan iya ini haji loh ini rukun Islam ini haji tuh Islam haji pertama dan bagi yang sudah berangkat maka jadikanlah haji tahun ini sebagai penyempurna haji yang pertama kita bisa jadi dulu haji kita nggak sesuai dengan sunnah banyak kesalahan, banyak kelalaian, kita nggak ngerti filosofinya, maka ini kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut maka main aman selama ada khilaf dan kita bisa main aman pilih main aman begitu juga dengan asalnya jadi yang pertama berwudhu jangan lupa berwudhu di uh, kamar hotel sebelum turun ke masjid dan kalau sebelum tawaf atau sedang asik-asik tawaf ternyata untuk kita batal kita ada susahnya untuk untuk kembali itu poin yang pertama Poin yang kedua adalah masalah tawaf. Poin yang kedua, sebelum melakukan tawaf, jangan lupa beritibak bagi laki-laki. Apa itu itibak? Kita rubah setelan bagian atas kain erok kita sehingga bahu kanan kita terlihat jadi yang awalnya tutup semua sekarang e, ganti dari atas ke bawah sehingga bahu kanan terlihat. Jadi pastikan e, kita beritibat sebelum kita start tawaf. Bagi ibu-ibu perhatikan suami-suaminya, ingatkan kalau suaminya lupa. saya mas belum beritiba, tiba. Dan sekali lagi saya kasih catatan ini khusus laki-laki. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan beritiba. Bahaya dan haram hukumnya. Jadi ini khusus laki-laki. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Uh, startup dengan finish pada saat kita tawaf itu di Hajar Aswad dan kita start dari Hajar Aswad dan kita finish dari Hajar eh, dan kita finish di Hajar Aswad jelas ini hadirin ya. poin yang berikutnya setiap kita bertemu dengan Hajar Aswad atau melintasi Hajar Aswad dari start sampai finish kita disunahkan melakukan satu dari opsi berikut ini. Opsi yang pertama, kita cium kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau opsi ini tidak memungkinkan dan bisa dipastikan tidak memungkinkan di musim haji karena sangat penuh sangat crowded, maka opsi yang kedua eh, kita usapkan telapak tangan kanan kita ke hadiah aswad lalu kita cium telapak tangan tersebut jadi usapkan dalam nah, lalu cium lalu Bismillah Akbar Jalan Dan opsi yang kedua ini Hampir-hampir bisa kita katakan mustahil Maka Pilih opsi yang ketiga Opsi yang ketiga Kita lambaikan tangan kanan kita ke hadir aswad Kami mengucapkan Bismillah Allahu Akbar lalu jalan dan perlu Anda ketahui, opsi seluruh opsi-opsi ini itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Jadi kita tidak boleh memaksakan yang sunnah jika harus terjatuh ke dalam dosa dan keharaman. Artinya apa? Artinya mengganggu orang, menyakiti orang, menzalimi orang, hukumnya apa? Haram. Kalau untuk mencium hajar aswad, kita harus dorong-dorong, kita harus menginjak walaupun tanpa kata apa karena terpaksa harus e, nyikut sana nyikut sini maka jangan paksakan yang sunnah tersebut. Jadi itulah maksud saya tidak memungkinkan. Artinya opsi yang pertama dan kedua ini tidak hmm. memungkinkan untuk dilakukan tanpa nyerempet yang haram. Kalau memang mau nyerempet yang haram sih cuma bisa-bisa aja dorong sana dorong sini sikut sana nyium bisa. Tapi tanpa tanpa melakukan hal tersebut hampir bisa dikatakan mustahil dengan kondisi manusia seperti itu. Maka tidak ada masalah dari kejauhan angkat tangan kita sambil mengucapkan Bismillah. Karena menghindari yang haram lebih didahulukan daripada mengerjakan yang sunnah. Atau kalau mau dibagi kaidahnya menjaga ke kenyamanan saudara kita wajib. Tidak memperoleh saudara kita wajib sedangkan mencium sunnah yang sunnah tidak boleh dipaksakan sehingga yang wajib terlantar nggak boleh kalau dua hal ini harus memilih maka pilih yang wajib ingat jangan lupa loh kalau kita tidak mencium aja aswad dan cukup melambaikan karena tidak ingin menggolimi saudara kita yang sedang tawaf di sana maka dituntun pun bernilai pahala sikap seperti itu mendapatkan bonus pahala tambahan untuk umat kita. Poin yang berikutnya hadirin yang diperhatikan. Poin yang berikutnya, tawaf dilakukan sebanyak tujuh lap atau tujuh putaran dengan menjadikan Ka'bah di sisi kiri kita. Ingat, parameternya gampang nengok aja ke kiri kalau Ka'bah berarti benar putaran kita kalau saat kita nengok ke kiri <clears throat> kita nggak menemukan Ka'bah lalu pas nengok ke kanan ternyata Ka'bahnya ada di sana berarti kita salah arah mutar balik mutar balik jelas ini poin berikutnya disunahkan melakukan ramal atau lari-lari kecil lari-lari kecil dengan memendekkan langkah di tiga lap pertama khusus bagi laki-laki dan kalau tidak memungkinkan tidak perlu dipaksakan dan tidak perlu pakai simbolik simbolikan udah nggak mungkin lari karena padat ya udah akhirnya uh, pundak saya pundak saya aja pauset yang begini begini begini nah ini udah nggak nggak ada sunnah dan kalau nggak bisa rombong ya biasa aja ya poin keberapa sekarang enam ustad poin yang ke sekian ya saya, saya sampai lupa berapa poin itu ya kita lanjutkan setelah rombong saya lagi hanya di tiga lap pertama masuk ke lap keempat biasa lagi jalan biasa dan ibu-ibu nggak usah takut tertinggal atau kehilangan rombel itu, insya Allah bisa diikuti oleh ibu-ibu sekalian. Karena itu dia bukan lari, dia hanya lari-lari kecil dan langkahnya juga pendek-pendek gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah bagi ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Baik yang berikutnya, rukun Yamani disunahkan untuk mengusapkan tangan kita ke rukun yamani. Dan posisi rukun yamani ada di sudut sebelum hajar aswad. Jadi sudut sebelum hajar aswad itu dinamakan rukun yamani. Kalau laksana sana disunahkan untuk mengusap dengan tangan kanan. Mengusap tanpa zikir kalau tidak bisa, tidak ada opsi lain. Kalau nggak bisa, jalan aja, lewati saja. Jadi nggak perlu angkat-angkat tangan di rukun Tidak ada dalil, tidak ada hadisnya yang valid. Jadi kalau ada rasul kita ramaikan tangan walaupun yang ini langsung jalan. Poin yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah dalam masalah tawaf tentang dikir dan doa pada saat kita tawaf. Perlu kita ketahui Kita bisa membagi menjadi dua bagian Bagian yang pertama Bagian yang pertama Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad maka jelas dalam hadis Jabir kita disurah, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunia, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua dari Hajar Aswad ke rukun Yamani. Dari Hajar Aswad ke rukun Yamani tidak ada doa atau zikir khusus alias dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani bebas bebas mau zikir boleh mau tasbih boleh mau takbir boleh mau ucapkan kalimat tahlil boleh mau baca Quran boleh mau baca ayat-ayat terakhir Al-Baqarah silahkan mau baca kulhu Qul a'udzu falak falak qul nas. Monggo orang teman-teman apa Bapak Malaysia gak ngerti monggo ya, monggo itu silahkan gitu. Mau baca salawat bagus, mau doa bagus juga. Sambil angkat tangan, kami jalan gitu ya. Doa bagus. Apa aja. Maka mau baca Quran boleh, salawat boleh, doa boleh, pikir boleh, apa saja. Kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini menunjukkan tidak ada doa lab pertama, doa lab kedua, atau zikir lab ketiga, zikir lab keempat. Semua tidak ada dalil dari sunnah Nabi SAW sahihah. Kita lanjutkan Poin yang berikutnya Poin yang berikutnya hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan makan minum atau berbicara ketika tawaf. Jadi pas antum tawaf itu boleh makan atau minum. Ya tapi jangan kelewatan juga buat nasi kukus. Anda nasi padang dengan rendang pagi sorenya jangan. Di sana forma buat energi atau apa pas lab ketiga lupa obat harus diminum dan ada di kantong dan harus segera diminum terus maka kita minum tidak ada masalah atau kehausan dehidrasi itu mungkin apalagi nanti ketika tawaf ifardo kecapean tidak ada masalah jadi bawa air misalnya kan di botol aqua kecil dan kelima pun haus ya minum tidak ada masalah bicara juga boleh tapi jangan curhat di sana, apalagi ibu-ibu jangan curcol ngomongin suami enak di sana, iya ini laki gue ini perintah, bla bla nah, ini nggak benar. Tapi kalau cuma bicara seperlunya silahkan. Contoh misalnya kita lupa ini ke berapa ya? Tanya sama teman yang lain. Mohon maaf ini udah putaran ke berapa sih? Keempat. Oh iya, boleh. Atau mungkin misalnya antum nggak tahu hukum dan benar-benar berhadapan pada saat itu bingung tuh atau telepon anda mau nanya siapa udah nanya satu usul aja deh nggak ada masalah boleh diperbolehkan itu yang perlu kita jamkan yang berikutnya diperbolehkan keluar dari lintasan Taos diperbolehkan keluar dari lintasan pos menunaikan hajat kita jadi di lab ketiga ingin buang air kecil ingin nyari toilet ingin puk perutnya mulus banget Tadi sih pas turun dari hotel nggak terasa tiba-tiba hmm. bergejolak. Maka silakan keluar dari lintasan tawaf untuk buang air kecil, buang air besar. Atau kecapean, saya harus istirahat, saya harus istirahat, saya harus duduk dulu. Ya udah keluar aja, duduk, istirahat. Jangan dipaksakan, dipakai pingsan di tengah-tengah. Atau yang tadi wudhunya batal, lagi di lap kelima wudhunya batal ya udah wudhu lagi wudhu dulu mas masuk lagi nah pertanyaannya sekarang ketika kita telah menunaikan hajat kita atau kita udah wudhu atau setelah selesai beristirahat ingin masuk lagi pertanyaannya bolehkah kita lanjutkan atau kita harus mulai dari pertama. Jadi tadi kan udah sampai lab keempat nih keluar karena ini buang air kecil habis buang air kecil wudhu masuk lagi pertanyaannya apakah kita lanjutkan di lab keempat atau kita harus ulang dari awal lagi saya bisa jawab boleh dilanjutkan Ustaz Nah, insya Allah. Fatwa siapa nih? <laughs> Eh, karena tadi Ustadz membolehkan untuk keluar kan Mau <laughs> nah, ada konsekuensi kan? Boleh keluar tapi mulai dari satu lagi bisa ya sholat sunnah boleh kan tapi sholat sholat terawih gitu eh, nggak usah sholat terawih sholat sunnah ngebatalin balik lagi langsung aja sujud di rokat kedua gitu kan nggak boleh boleh balik lagi dari rokat pertama lagi Iya. Tapi masuk itu aja. Ya. Kita nggak bisa kiaskan pesona. Karena yang benar dijawab dari Pak Irfan berarti lanjutkan dengan ijma para ulama. Seluruh ulama sepakat nggak ada khilaf masalah ini. Seluruh ulama sepakat kalau antum keluar atau masuk lagi tinggal lanjutkan aja. Bukan mengulang dari pertama. Seluruh ulama sepakat. Iya, nah, tapi pertanyaan kedua ini, kalau kita lanjutkan pertanyaannya mulai dari Hajar Aswad lagi di lantai keempat atau dari titik atau spot di mana kita keluar tadi. Contoh misalnya tadi Pak depan hmm. keluarnya di makam Ibrahim. Nah begitu balik lagi, apakah mulai langsung nyari makam Ibrahim lanjutkan atau kita mulai dari Hajar Aswad karena start setiap lab itu dari Hajar Aswad. Apa ya jawabannya? Hah? Sudah, sudah. Dari makom. Dari makom. Gila. Iya, jazakallah. Jumhur, jumhur, jumhur. Gila pasti. Gila. Tapi saya bisa maklumi karena ulama pun khilaf masalah ini. Dan Walau para bisawab yang lagi pendapat madhab syafi'i Madhab orang Indonesia Madhab orang Islam madhab syafi'i Yaitu mulai dari titik di mana kita keluar Nggak perlu mundur lagi dari hajar aswad Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang mau kita mundur kembali Karena tidak ada dalil yang memerintahkan kita mundur kembali Kembali kepada hukum asal Hukum asalnya <clears throat> tak Eh, sebelum hajar aswad sudah kita lewat, eh, sebelum makam Ibrahim sudah kita lewati, nggak perlu kita ulang lagi. Yang penting kita lanjutkan dari titik di mana kita keluar. Yang sudah dilangkahi, nggak usah lagi diulang. Itu pada dasarnya. Kecuali ada dalil yang menyuruh kita ulang, nggak ada dalil sama sekali. Maka lanjutkan. Dan ini menurut Syafi'i. Allah Ta'ala Dan eh, poin-poin ini penting karena kita nggak tahu gimana di sana bisa jadi kita apa namanya bisa jadi kita uh, sakit perut, kepengen pipis atau wudhu batal, kepisah dengan rombongan akhirnya bingung haji kita dipertaruhkan ini yang perlu kita cari jadi catat baik-baik dan yang saya sampaikan ke antum ini semua kesimpulan dari penjelasan di banyak buku fikih klasik. Jadi daripada buka satu buku, dua buku, tiga buku, mending langsung catat poin-poin yang tadi disampaikan. Uh, yang berikutnya, yang keberapa nih? Yang ke sepuluh. Yang ke sepuluh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Kita tidak boleh melintasi Hijr Ismail pada saat kita tawaf Injil Ismail Injil Ismail itu kelihatan nggak? Injil Ismail itu ini ya Ini nih ya. Ismail Iya ya, Ustaz nah, eh. kelihatan, kelihatan, kelihatan Ustaz Nah, nah ini nih ya. ini nggak boleh dilintasin Kalau antum lintasin misalnya bilang ke istrinya kita harus itu aja tuh motong kompas maka pada saat itu tidak sah lah kita nggak terhitung. Karena Hijaz Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Mayoritas di uh, di ranah ini itu bagian dari Ka'bah. Jadi nggak boleh dilewatin pada saat kita terus Jadi kita uh, harus di luar Hijaz Ismail. Nggak boleh apa namanya langsung loncat begitu gitu itu nggak boleh melewati tulilah dan yang berikutnya lagi poin yang berikutnya setelah kita selesai melakukan tawaf sebanyak tujuh kali putaran maka kita menuju makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla Dan surat Al-Baqarah ayat 125 tapi nggak perlu dibaca dari dari awal cukup kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla dan artinya apa sih dan Allah perintahkan dan jadikanlah makom atau di antara makom yang lain sebagai tempat sholat. Jadi kita baca doa tersebut, lalu kita mencari tempat untuk mengerjakan sholat sunnah tawaf. Sekarang pembahasannya, bagaimana mengerjakan sholat sunnah tawaf? Kita bahas per poin lagi biar mudah yang pertama Salat sunnah tawaf Salat dua Atau salat sunnah dua rakaat Ingat hukumnya sunnah Dan jumlah rakaatnya dua Itu yang pertama Yang kedua Yang paling afdal Posisinya Garis lurus dengan makom Ibrahim dan Ka'bah jadi yang terbaik mengerjakan sholat sunnah tawaf Makam Ibrahim terletak antara kita dengan Ka'bah garis lurus. Jadi makam Ibrahim letaknya antara kita dengan Ka'bah garis lurus. Dan nggak harus, harus dekat-dekat. Mungkin antara kita makam Ibrahim dua meter, atau 5 meter atau 50 meter atau mungkin 100 meter nggak ada masalah yang penting tegak eh, lurus dan ini sekaligus meluruskan kesalahan banyak jamaah haji yang maksain sholat persis di depan makam Ibrahim akhirnya apa? ngezolimin orang yang lagi tahu, ganggu orang yang lagi tahu, ngambat orang yang lagi tahu. dan itu dosa dan anda nggak bakal khusyuk sholat di sana juga mau anda sholat dilewatin sama banyak orang gimana mau khusyuk jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala itu spot terbaiknya tapi kalau nggak bisa karena pada apalagi musim haji ya ya Allah khalidnya minta ampun kalau nggak bisa ini maka sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram bebas cari aja yang paling nyaman paling khusyuk paling uh, eh, representatif untuk kita sholat sholat isya. Terus ini hadir poin yang berikutnya tentang sholat ini. Disunahkan membaca Al-Kafirun setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan membaca Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Jadi dua rakaat itu rakaat pertama Al-Fatihah Al-Ikhlas eh, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah uh, Al-Ikhlas. Yang berikutnya kerjakan dengan khusyuk dan tenang. Jangan terburu-buru. Silakan perbanyak doa. Silakan perbanyak doa pada saat sujud. Ingat kita udah keluar biaya mahal ke sana dan antum nggak dikejar-kejar waktu masih ada beberapa hari untuk istirahat sebelum tahun 8 jadi santai aja mau seburu-buru dan tawaf tuh gak, eh, dan umrah tuh nggak perlu pakai catatan aku, kalau di malam umrah saya dua jam ini rekor saya selama ini nggak ada putaran umrah dua jam Cuma sebelum dulu sampai nikmatin aja. Dan bisa jadi ini kan doa kita dengan tenang, dengan rileks di depan Ka'bah untuk pertama kali. Kalau tadi kan pas tawaf kita sambil jalan, terus juga rame gitu, ngantri, mungkin ada gabung goperan kalau kan sedang sujud doa itu ada sangat sangat nyaman dan ini pertama kalinya di perjalanan haji kita pada hari ini pada tahun ini. Jadi masih Bagi eh, yang berikutnya, jangan lupa bagi bapak-bapak menutup bahu kanan yang terbuka ketika tawaf. Jadi pastikan bahwa bapak eh, sholatnya tidak beriktiba. Jadi sholat dalam kondisi dua bahu tertutup kain tertutup pakaian ihram kenapa? karena yang pertama alasannya iktibar itu hanya untuk tawaf bukan untuk sholat bukan untuk sa'i dan bukan untuk yang lain kadang-kadang nih jamaah kita dan jamaah di dari negara lain karena sudah terpatri termindset bahwa pakai ihram itu bahu kanan terlihat dari Soekarno Hatta udah beriktibat gitu. Dari Soekarno Hatta, sana ya dari Soekarno Hatta udah beriktibat. Karena kan kalau haji gitu, haji apalagi di last minute kan, itu kan orang udah pakai pakaian ihram dari Jakarta. Karena langsung uh, di alam lam di atas pesawat, jeda jeda umroh. Jadi dari apa? Dari boarding boarding maksud dari tiba ke tahu di mana menurut saya. Intinya sekali lagi tiba itu hanya untuk tawaf. Dan yang kedua perlu kita ketahui banyak ulama menyatakan sholat dengan bahu terlihat itu nggak sah. Sholat nggak sah. Sholat dengan bahu terlihat itu tidak sah. Oleh karena itu jangan lupa kita tukar kembali eh, bahu kita, kedua bahu kita ketika kita mengerjakan sholat dua rakaat. Jelas ini hadirin sekalian. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengerjakan sholat eh, hendaknya kita eh, berdoa dulu dengan mengangkat tangan bebas doanya bebas ingat kita lagi umroh nih doa dikabulkan doa lagi nggak usah buru-buru dan setelah tatap eh, Ka'bah dengan tenang dan nyaman sambil duduk itu merupakan sebuah sensasi yang begitu luar biasa pemandangan yang lebih baik daripada rumah Allah Jalla Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Begitu kita selesai doa maka kita disunahkan untuk minum air zam-zam sebagaimana Nabi setelah salat beliau meminum air zam-zam uh, dalam minum air zam-zam yang perlu diperhatikan yang pertama disunahkan meminum dan mengguyur kepala kita dengan air zam-zam jadi bukan hanya minum tapi diguyur sebagaimana praktek dari sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Yang kedua, sebelum meminum air zam-zam silakan berdoa apa saja dan yang paling afdal membaca doa Allah ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli tapi bukan hanya ini, silakan doa yang lain. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu tergantung doa yang meminumnya. Jadi bebas doa aja bebas. Eh, palinglah doa yang diajarkan oleh para sahabat di atas. Robbi uh, eh, apa Allahumma inna as'aluka iman, nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli Itulah eh, poin-poin yang berkaitan dengan haji uh, tawaf lalu sholat sholat tawaf dan minum air zam-zam. Setelah kita minum air zam-zam, yang kita uh, tuangkan ke atas para kita dan kita juga nggak nggak lupa berdoa disunahkan kita balik ke hadir aswad untuk mencium atau melambaikan tangan hanya saja dengan kondisi Masjidil Haram sekarang rute menuju sofa itu membuat kita tidak bisa balik lagi melambaikan tangan ke hadir aswad ini setahu saya ya, Karena saya nggak tahu kalau terjadi perubahan lagi Karena dalam setahun terakhir ini masih di tahun begitu banyak perubahan Dan saya cukup panggil Bayangkan e, haji saya ke sana Februari itu saya udah bingung Ini mana arahnya Udah berubah lagi arahnya Padahal kan haji tahun lalu itu di Oktober e, November, Desember, Januari Februari ke uh, eh, umroh lagi uh, pada saat saya ada di Riyadh saya udah bingung yang mana ya tentunya beda lagi jalurnya beda lagi oleh karena itu saya nggak tahu bagaimana tapi terakhir pengalaman kita udah nggak bisa kesempatan ke Haji Rasul jadi udah tinggal lanjut aja untuk melakukan sa'i Allah Ta'ala saya rasa cukup sampai di sini dulu karena sudah lama nih kita berbicara sudah uh, jam tiga di sini. Kita buka sisi tanya jawab dulu. Nah, penjelasan saya tentang power itu bisa diterapkan untuk umrah, eh, untuk power, power nanti, dan power wadah, atau wadah. Jadi udah, jadi kita nggak akan bahas tawaf lagi ketika pembahasan tentang haji nanti. Dan kita nggak akan singgung tentang cara uh, so, uh, tawaf wadah karena mayoritas sama bedanya nggak ada tiba, terus nggak perlu pakai pakaian ihram, nggak perlu ramal gitu aja, yang lain sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya yang tadi memberi isyarat kepada Hajar Aswad Ustaz untuk di putaran terakhir tawaf di putaran ketujuh ketika lap putaran ketujuh itu sudah selesai apakah kita masih memberi isyarat kepada Hajar Aswad Ustaz? Iya, terima kasih Jazakallah kasih atas pertanyaannya. Terjadi apa ulama di uh, perjumpaan terakhir ketika menyentuh garis finish di Depok tujuh persis Allah Ta'ala bisa dan tetap. Jadi saya saya kasih eh, saya kasih clue kepada semua jadi khilaf karena khilaf yang kuat ya. Ketika saya mengatakan terjadi khilaf ini berarti bukan khilafnya orang awam, bukan yang terjadi di Masjidil Haram yang nggak jelas, tapi khilaf yang kuat di tengah-tengah para ulama dua pendapat ini punya argumentasi tapi dengan keterbatasan ilmu saya orang Sa'ab dalam uh, riwayat Jabir ya, uh, eh, Nabi pun melakukan isyarat atau lambaian di lab terakhir sampai di yang ketujuh Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Ustaz ya, saya mau bertanya uh, pada saat tawaf jika tanah uh, kita terkena dengan yang bukan muhrim atau mungkin ada perempuan uh, atau istri orang terkena kita apakah kita perlu dulu lagi tak? Terima kasih. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang roji uh, eh, menyentuh wanita baik yang mahal maupun yang bukan mahal tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana Nabi SAW mencium istri-istri beliau sebelum berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat dan beliau tidak wudhu lagi. Dan kita tahu bersama bahwa mencium itu bagian dari menyentuh, bahkan mencium itu menyentuh kelas. Kalau itu tidak membatalkan, apalagi cuma menyentuh. Berarti saya boleh uh, nyentuh-nyentuh wanita mungkin dong proses atau wanita akuai gitu kan pokoknya lah akhir nggak bedakan antara membatalkan wudhu dan halal haram menyentuh wanita yang bukan mahram tidak batalkan wudhu tapi jelas haram hukumnya jadi tidak setiap yang haram batalkan wudhu setiap tidak setiap yang haram batalkan wudhu sama ada orang minum wine gitu ya minum wine apakah wudhunya batal? jawabannya nggak batal sejak kapan minum khamar membuat wudhu batal tetapi ini dosa gitu menurut Islam Waalaikumsalam. Ada dari buku yang saya baca, jika kami dalam men, dalam men, tapi belum buat tawaf ifadah dan perlu pulang ke Masrat, dibolehkan tawaf dalam keadaan belum bersih tak? Gimana tu? Seluruh para ulama sepakat bahawa wanita haid atau nifas tidak boleh mengerjakan waktu. Ini ijma para ulama. Ulama sepakat tidak ada khilaf. Solusinya bagaimana? Ulama-ulama klasik menyatakan bahwa dia harus menunggu sampai airnya bersih. Baru ia mengerjakan tawaf walaupun sudah lewat tanggal 13 nggak ada masalah jadi kalau bersihnya tanggal 20 Dhul Hijjah ya udah tawaf gitu. kalau tanggal 20 Dhul Hijjah namun penjelasan seperti ini tidak bisa dipraktekkan pada hari ini oleh mayoritas jemaah haji yang berasal dari luar Saudi Arabia karena semua terikat dengan schedule dan eh, agenda pulang yang sudah jelas di waktu yang sangat singkat dan terbatas. Bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh atau apa yang harus dilakukan oleh wanita haid pada saat itu terjadi? Yang pertama tenang, tenang. Karena ketenangan seorang wanita itu akan mempengaruhi uh, darah mens atau darah haid dia Semakin tenang seorang wanita, peluang untuk bersihnya semakin besar. Jadi dia tenang-tenang saja. Yang kedua saran saya minum air zam-zam. Lalu perbanyak doa. Minta agar Allah berhentikan. Yakin ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya yang berikutnya kalau dia senang terus dia perbanyak minum Elixir terus doanya kencang pengalaman saya pengalaman saya pribadi banyak ibu-ibu atau wanita-wanita yang berhenti walaupun seharusnya siklusnya belum selesai tapi udah nggak ada berhenti karena di sana doa-doa akan lebih cepat diijabah asal tenang kan, yang repot tuh panik udah galau duluan udah gelisah udah oh, ada yang nangis nangis gitu ya ini udah alamat nggak berhenti berhenti itu aja jadi aja santai itu poin yang pertama poin yang kedua jika dia laku uh, artinya kalau dia bersih sebelum dia, eh, dia meninggal ke kota Mekah dia tawaf dan insya Allah sekali lagi manjur kalian tenang dia doa dan baca dan bimbing pada zam namun kalau sampai mendekati ya, atau menjelang last minute nggak berhenti berhenti juga darahnya gimana opsi yang kedua fatwa dari Syekh Sulaiman Al-Ruhaili salah satu pengisi di Masjid Nabawi atau ulama hadis dari Mesir Syekh Mustafa al Anumi pada saat itu dia minum obat pemberat jadi kalau udah udah mendekati kepulangan misalnya sudah apa, uh, Intinya waktunya masih cukup untuk obat itu bereaksi Tapi udah benar-benar di last minute silahkan minum obat tersebut Jadi minum obat itu di last minute Begitu bersih, mandi, tawaf Cenderung kan minum obat masih keluar juga Maka di saat itulah silakan tawaf dalam kondisi haid karena kondisi darurat kondisi darurat dan ini pandangan Syekhul Islam Taimiyah Ibn Qayyim dan kalau tidak salah ini madam Abu Hanifah Allah Ta'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Saya pernah baca hadis dari Ibnu Umar bahwa uh, beliau melihat aku melihat Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad lalu sujud di atasnya. Kemudian ia kembali menciumnya dan sujud di atasnya. Kemudian ia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW. Nah, eh, derajatnya Hasan. Penjelasannya maksudnya gimana Ustaz? Apa sujud di atas Hajar Aswad ini yang hadis ini Uh, sujud Al-Hadir Aswad terjadi pembahasan di tengah-tengah para ulama terjadi uh, penjelasan atau pembahasan di tengah-tengah para ulama bahkan ada sebagian ulama mengatakan perbuatan ini bid'ah sebagian mengatakan perbuatan ini bid'ah namun fonis bid'ah pun tidak tepat karena telah valid dilakukan oleh Ibn Abbas atau sebagian para sahabat dan dilakukan oleh tabiin di antara sahabat yang melakukannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala lalu Abdullah bin Abbas lalu di antara tabiin Taus lalu Al Imam Syafi'i pun juga melakukan lalu Imam Ahmad dan lain-lain hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu yang mengatakan bid'ah atau makruh seperti yang dikatakan Imam Malik ini adalah pendapat yang eh, kurang tepat hmm. karena kalau dikerjakan oleh sahabat-sahabat besar di atas imam-imam besar di atas maka sangat berat kalau kita katakan bid'ah oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT pendapat yang wajib dalam masalah ini adalah di diperbolehkan diperbolehkan kita boleh sujud di hadapan hajar aswad karena dilakukan oleh sebagian para sahabat Allah taala uh, saya tambahkan sedikit uh, kalau boleh kita bicara lebih spesifik terus caranya gimana caranya dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syara muslim hmm. beliau menjelaskan bahwa caranya dengan cara menyentuhkan kening kita ke Hajar Aswad lalu Imam Nawawi menambahkan lebih bagus lagi kalau kita usap Hajar Aswad lalu kita cium lalu kita sentuhkan kening kita ke Hajar Aswad ايه تاني مقصد الله تعالى المستعان جلسة ايه؟ ان شاء الله جلسة مستعان السلام عليكم وسهلا جزاك الله خيرا